Jangan sampai kemudian kita terpaksa berdoa sebagai doanya ya orang yang mazlum, orang yang terbolimi. Yang Nabi kita mengatakan dalam nasihatnya kepada sahabat Muaz ibn Jabal, "Wattaqi da'watal mazlum, fa laysa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kamu wahai Mu'ad kepada doanya orang yang terbolimi karena doanya orang yang terbolimi itu tidak ada hijab pembatas dengan Allah Subhanahu wa taala